itu dalam keadaan amat sangat sulit yaitu di jalur Gaza saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di jalur Gaza itu sudah lama sampai sekarang ini dalam keadaan sangat sulit mereka benar-benar di embargo, dan pintu masuk ke sana ditutup semuanya sehingga mereka kesulitan segala-galanya Listrik tidak ada, air tidak ada, bahkan makanan pun mereka sulit. Kaum muslimin yaitu diboikot oleh Yahudi beserta pembantu-pembantu Yahudi dari kalangan orang-orang munafik. Islam tapi munafik. Islam bela orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini munafik. Mereka dalam keadaan sulit dan yang kita hayangkan tidak ada satupun negara-negara yang membela. Yang membela tidak ada. Padahal kalau mau bangkit di sekitar sana, itu Yahudi habis selesai. Dan inilah di antara potret kaum muslimin. Perkembangan Islam luar biasa, pesat sekali, tapi persatuannya masih amat sangat kurang. Mereka adalah saudara kita ibu-ibu tua, bapak-bapak, anak-anak, perempuan, semuanya dalam keadaan sulit di jalur Gaza. Mereka pemilik negeri yang sah, yang kemudian dimasuki oleh penjajah Yahudi, dan yang punya rumah diusiri dari rumahnya. Mereka membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah-rumah bangsa Palestina. Sekarang ini dalam keadaan sulit di jalur Gaza, dan kita mungkin tidak ada berita sama sekali Tapi kalau kita melihat di televisi-televisi dari negara-negara Arab Termasuk juga di Al Jazeera Maka di sana disiarkan terus-menerus masalah ini Masih disiarkan terus-menerus Bahkan yang paling banyak menyiarkan itu malah Stasiun televisi Al-Manar Al-Manar Itu banyak menyiarkan Al-Manar ini malah milik orang Syiah Al-Manar itu satu televisi milik Hezbollah yang markasnya ada di Lebanon. Justru dia yang selalu mengungkap masalah ini. Yang lainnya santai-santai saja. Luar biasa. Mereka benar-benar dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit dan kita tidak mampu membantu mereka dengan apa-apa. Paling-paling kita hanya mampu dengan doa-doa dan air mata. Padahal kita punya cita-cita dan semoga Allah tahu cita-cita kita. Yang kita inginkan adalah kita bisa berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Itu di antara cita-cita paling tinggi. Ingin bisa mendapat kesempatan berjihad membela Masjidil Aqsa, memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang dirampasnya. Dan itu adalah jihad yang syar'i. Itu adalah jihad yang syar'i karena mereka diserbu oleh agresor kaum penjajah yang punya rumah diporak-porandakan. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid ketiga di antara masjid-masjid yang diistimewakan dalam Islam. Yang kita dibolehkan mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan masjid itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ar rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh diikat bekal untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid yaitu Al-Masjidil Haram di Mekah wa Masjidil Hada Masjid Nabawi di Madinah wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina Masjidil Aqsa juga masjid tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum beliau berangkat ke langit Sidratul Muntaha Mampir dulu di Masjidil Aqsa sholat di sana menjadi imam para nabi. Dan ini adalah merupakan isyarat agar supaya kaum muslimin itu selalu mempunyai perhatian kepada Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah kok tidak langsung sih dari Mekah ke langit? Kan bisa langsung kan? Kenapa kok mampir dulu di Palestina? Ini adalah isyarat Palestina permasalahan kaum muslimin. Dan kita semua supaya selalu mengingat-ingat Masjidil Aqsa. Kalau cerita Sirah, cerita Isra Mi'raj selalu ninggung Masjidil Aqsa yang sekarang berada dalam cengkeraman Yahudi. Laknatullah alaihim ajma'in. Dan para ulama mengatakan kaum muslimin itu fardhu ain. fardhu ain, wajib atas tiap-tiap orang Islam untuk berusaha membebaskan Masjidil Aqsa semampunya. Wajib fardu ain semuanya sak dunia. Kalau kita nggak ada usaha, kita semua berdosa. Usaha semampunya, minimal dengan doa, dengan kepedulian, dengan solidaritas, dengan air mata, dengan diterangkan kepada umat. Keterangan kepada umat ini penting, bukan nggak ada faedahnya. Faedahnya supaya umat itu ingat kewajiban mereka kepada Masjidil Aqsa. Supaya nggak terlupakan. Karena kalau tidak ada yang mengingatkan nanti dilupakan. Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu menjadi menjadi tolak ukur kekuatan kaum muslimin. Selama Masjidil Aqsa dalam cengkeraman Yahudi berarti selama itu pula kaum muslimin lemah. Ukurannya itu aja. Al-Aqsa di tangan Yahudi berarti muslimin lemah. Kalau bisa merebut kembali Al-Aqsa, sudah selesai. Dunia dikuasai. Ukurannya adalah Al-Aqsa. Sekarang kalau Al-Aqsa yang di sana Yahudi berapa sih jumlahnya? Dibandingkan di sekitar sana kaum muslimin yang sangat banyak. Kalau mau diserbu saja habis selesai. Tapi inilah Ma'asyurul muslimin jamaah sekalian rahimakumullah di antara penyakit yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu kala dalam hadis sahih. Beliau bersabda, "Yusiku "Yushiku an kumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat itu menyerbu kamu semuanya seperti orang-orang rakus menyerbu makanan di satu piring. Ini adalah ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berdasarkan wahyu, bukan ramalan yang ngawur. Nanti akan datang masanya, sudah dekat datangnya masa itu, kamu diserbu oleh umat yang banyak. Diserbu semuanya. Orang kafir semuanya bersatu padu loh kalau melawan Islam itu. Tafarraqa illa alaina. Fasirna kalfarisati lil kilabi. Orang kafir bercerai-berai. Tapi kalau menghadapi orang Islam bersatu. Sehingga kita itu seperti binatang buruan yang dimangsa oleh anjing-anjing rakus dan galak yang banyak. Subhanallah. Muamarah itu adalah muamarah, persekongkolan, konspirasi. Kemudian para sahabat bertanya, "Amin kilati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kita minoritas saat itu ya Rasulullah? Kenapa kita kok diserbu umat-umat yang banyak seperti orang rakus nyerbu satu piring makanan? Apa jawaban beliau? Bal innakum yauma idzin katsir walakinnakum ghuta ta ghuta itsail. Bahkan kamu saat itu hanya tapi kamu seperti buih ketika ada banjir. Seperti buih, seperti busa ketika ada banjir. Kalau ada banjir, airnya mengalir ada busa terkumpul di sana. Apa sifatnya busa itu? Sifatnya busa terkumpul di dalamnya banyak kotoran dan sifatnya busa itu enggak punya prinsip, kena angin sana ke sana, kena angin barat ke barat, timur ke timur dan sifatnya busa pula tidak punya kekuatan. Kelihatan banyak kalau dipegang habis. Kemudian beliau mengatakan zi'annallahu min suduri a'da'ikumul mahabata minkum walayakdifanna fi qulubikumul wahan akan dicabut dari hati-hati musuh-musuhmu perasaan perasaan takut kepadamu Musuh-musuh tidak takut lagi kepadamu. Tidak punya wibawa kaum muslimin di hadapan musuh-musuh. Dan bahkan Allah akan memasukkan ke dalam hatimu penyakit al-wahan. Qalu wa wahan ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Wah ini yang terjadi sekarang ini. Cinta dunia takut mati. Sudah kadung berkuasa, sudah kadung bercokol, sudah kadung nancap di sana, sudah. Yang dipentingkan adalah jabatannya. Nanti kalau saya membela itu kan nanti terancam jabatan saya, terancam kedudukan saya, terancam kekuasaan saya. Akhirnya mereka korbankan saudaranya. Tidak lagi solidaritas kepada kaum muslimin, tidak ada lagi membela kaum muslimin tapi sendiri-sendiri. Subhanallah. Jadi ini keadaannya memilukan kaum muslimin saudara-saudara kita di jalur Gaza. Karena itu minimal kita ungkapkan ini di mana-mana supaya orang sadar masalah ini dan juga kita doakan mereka. Doa. Doa punya kekuatan. Insya Allah doa-doa kita punya kekuatan, bisa merubah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari keterkepungan itu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan para tawanan yang ditawan, Allah menolong orang-orang yang tertindas dan Allah memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk kepada kajian kita lagi Mausu'atul Manahi asy yaitu ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jihad di Palestina itu jihad yang syar'i ya, jihad yang syar'i. Jadi kalau orang itu mati di Palestina sana itu mati syahid. Dijemput oleh 72 bidadari dan dia mendapatkan banyak fadilahnya orang mati syahid. Itu jihad yang syar'i. Karena jelas dan pasti. Di sini yang nomor empat yaitu babu tasdidin nahyi 'anil halfi bi ghairillah. Bab kerasnya larangan daripada bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini. Bersumpah dengan selain Allah. Ada apa enggak ini? Banyak orang bersumpah dengan selain Allah. Di sini judulnya kerasnya larangan daripada bersumpah dengan selain Allah. Lalu dibacakan riwayat-riwayatnya yang cukup banyak. Yang pertama-tama Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan an Sa'd bin Ubaidah radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'a ibnu Umar rajulan yahlifu la wal ka'bah. Faqala lahu Ibnu Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam yaqul, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak." Dari Sa'ad bin Ubaidah, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala mendengar seseorang bersumpah dalam sumpahnya dia mengatakan tidak demi Ka'bah. Bersumpah dengan Ka'bah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada orang itu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Banyak sekali perawinya. Jadi orang yang bersumpah dengan selain Allah dia kufur atau syirik. La wal Ka'bah. Kalau sumpah selain Allah sekarang ini yang banyak apa contohnya? Di masyarakat bagaimana? Apa yang banyak itu? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu banyak. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini sumpah dengan selain Allah ini, kufur atau syirik. Wan nabi, demi nabi. Nah, itu juga. Apalagi kira-kira sumpah dengan selain Allah itu. Demi cintaku padamu. Ada apa enggak itu? Nah, itu sumpah dengan selain Allah itu. Demi cintaku padamu. Demi hidupku, demi hidupmu, ini juga sumpah dengan selain Allah apa lagi? Demi tanah airku. Iya. Macam-macam. Jadi sumpah dengan selain Allah. Nanti ada penjelasannya kenapa kok dilarang. Yang jelas ini adalah termasuk kufur atau syirik. Nanti ada fikihnya kita bahas dulu dalil-dalilnya. Kemudian dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala ma juga beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu yaminin yahlifu fiha dunallahi syirkun semua sumpah yang seseorang bersumpah dengannya dengan selain Allah maka berarti dia telah berbuat syirik sumpah apapun yang orang melakukannya dengan menyebut selain Allah berarti dia sudah syirik jadi sumpah hanya dengan Allah saja ya. Wallahi billahi tallahi demi Allah. Atau juga boleh dengan sifatnya Allah wa izzatillah wa jalalillah demi keperkasaan Allah, demi kemuliaan Allah boleh. Sebagaimana Allah juga bersumpah begitu. Wa izzati wa jalali. Karena sifatnya Allah adalah bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada lagi riwayat yang kedua tadi hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al Hakim rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab wa huwa yasiru fi rabbin yahlifu fi abihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan sahabat Umar bin Al-Khattab. Ketika itu beliau sedang berjalan mengendarai kendaraannya dan bersumpah dengan selain Allah. Jadi sahabat Umar mengendarai kendaraan dan bersumpah dengan ayahnya, bersumpah dengan ayahnya ya. Itu kebiasaannya orang Arab demi ayahku, demi nenek moyangku, biasa begitu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Wasallam setelah mengetahui hal ini beliau mengatakan, Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kamu daripada bersumpah dengan bapak-bapakmu. Maka halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam saja. Selain Allah jangan. Kalau tidak Allah, dia macam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian sahabat Umar Ibnu Khattab setelah mendengar ini, kan ditegur Rasulullah ya. Para sahabat ditegur Rasulullah langsung mereka itu benar-benar merespon. Qala Umar berkata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, fa wallahi ma halaqtu fiha mundu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakiran au atiran demi Allah aku tidak pernah lagi bersumpah dengan bapak-bapakku semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu baik aku bersumpah sendiri aku yang sumpah atau aku menceritakan sumpahnya orang lain tidak mau mutlak saya tidak mau sumpah dengan bapak-bapak dengan nenek moyang. Subhanallah. Inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mereka itu merespon. Perintah langsung dikerjakan, larangan langsung ditinggalkan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian riwayat yang berikutnya lagi. Ini perlu dibaca riwayatnya banyak ini. Supaya tambah mantap, tambah yakin bahwa sumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Karena ada orang begitu. Yang paling sering kita dengar itu wan nabi demi nabi. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini banyak. Bahkan orang ngaku ngerti Islam, ngaku ngerti agama, tapi dia mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Tak boleh, demi Allah itu aja. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahlifu fi abaikum wala fi ummahatikum wala fil andad janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapakmu jangan pula dengan ibu-ibumu jangan pula dengan yang lain selain Allah wala tahlifu illa billah dan janganlah kamu bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun dan janganlah kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah melainkan kamu harus jujur dalam sumpahmu itu. Bawa nama Allah harus jujur. Wallahi saya tidak begitu, harus jujur. Kalau tidak kita dosa, sudah bawa nama Allah bohong lagi, dosa besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga oleh Al-Baihaqi rahimahumullah taala asma'in dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, karena sekarang ini banyak loh ya, orang sumpah dengan dengan Allah tapi bohong. Ini seakan-akan nama Allah itu tidak ada harganya. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi tapi dia bohong. Subhanallah. Jadi Allah tidak ada artinya di depan dia. Termasuk kabair dosa besar. Kemudian berikutnya lagi an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tahlifu fit tawaghit wa la fi afaikum dari Abdurrahman bin Samurah semoga Allah meridainya beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janganlah kamu bersumpah dengan tauhid dengan para tauhid jangan pula bersumpah dengan bapak-bapakmu yang dimaksud at-tawaghid ay al-asnam. Jangan bersumpah dengan berhala-berhala. Kalau zaman dulu demi Lata, demi Uzza dan yang lain-lainnya. Wal Lata wal Uzza. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasai. Kemudian berikutnya lagi an Buraidah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Buraidah semoga Allah meridainya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna barang siapa yang bersumpah dengan amanat maka bukan dari golongan kami bersumpah dengan amanat demi amanatku demi amanatmu seperti demi hidupku demi hidupmu dan semisalnya. Falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ini adalah dosa besar, ancaman, bukan dari golongan kami. Bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kaum muslimin. Ya. Kemudian mengenai tauhid tadi ya, tauhid tadi diartikan secara khusus adalah berhala, tapi maknanya tauhid itu umum ya, segala sesuatu yang melampaui batas, berupa pengikutan, sesembahan atau ketaatan dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya lagi ada hadis yang agak panjang sedikit tapi ceritanya bagus. An Kutailah bintu Saifi Al-Juhaniyah dari Kutailah seorang perempuan, sahabat perempuan putri dari Saifi dari suku Juhai Juhainah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan Ata habrun minal ahbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pendeta dari kalangan pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbar. Ahbar itu ulamanya Yahudi. Ini menunjukkan betapa akrabnya Rasulullah dengan non muslim ketika di Madinah. Rasulullah ketika di Madinah itu akrab dengan non muslim. Bahkan ketika beliau masuk Madinah, yang pertama dibuat adalah piagam Madinah yang mengatur hubungan sesama muslim, hubungan muslim dengan ahli kitab, hubungan muslim dengan orang-orang musyrik. Diperbolehkan Yahudi hidup di sana. Rasulullah akrab dengan mereka. Tokoh-tokoh Yahudi datang ke Rasulullah, tanya Rasulullah jawab, ya, berbicara, saling memberikan hadiah, akrab sekali. Tapi karena Yahudi melampaui batas, berbohong, melanggar, mengacau, menfitnah, berkhianat, Terus buat onar, akhirnya mereka diperangi dan mereka diusir. Itulah Yahudi. Yahudi dari dulu ya ini. Jadi jangan kaget kalau Yahudi membuat ulah, jangan kaget. Semua bangsa, semua bangsa, semua agama itu gerah dengan tingkah tingkah pola Yahudi. Semua agama loh ya, bukan Islam saja. Termasuk orang-orang Kristen yang ada di Palestina, itu juga gerak dengan ulah Yahudi. Mereka bukan hanya mendolimi orang Islam, semua agama didolimi. Mereka benar-benar merusak agama, merusak peradaban, merusak segala-galanya Yahudi. Nabi Isa putra Maryam alaihi salam beliau mengatakan tentang Yahudi mereka itu adalah hayat auladul afa'i. Hayat auladul afa'i. Artinya adalah Yahudi itu ular anaknya ular. Bapaknya ular, anaknya ular. Ular, sifatnya kayak ular, tidak ada faedahnya sama sekali. Itulah mereka bangsa yang terkutuk, terlunta-lunta dan mereka adalah anak cucu al-qiradah wal khanazir, anak cucu monyet dan babi. Dia mengatakan Allah. Orang Yahudi ini ulama Yahudi ini mengatakan, "Ya Muhammad, Ni'mal qawmu antum Lawla annakum tushrikun Wahai Muhammad, kamu adalah kaum yang terbaik. Kalau sekiranya kamu tidak syirik. Wah, Rasulullah kaget dibilang syirik. Kala subhanallah wa madaka Kata Rasulullah, subhanallah, apa itu kami syirik apa? Kemudian takuluna idza halaftum wal ka'bah yaitu kamu kalau sumpah mengucapkan demi Ka'bah. Subhanallah. Yahudi tahu kalau ini adalah syirik. Masa kita nggak tahu? Kaum muslimin biasa mengucapkan gitu waktu itu ya. Rasulullah tidak melarang karena memang belum datang wahyu untuk melarang. Rasulullah nggak pernah mendahului Allah. Sebenarnya beliau ingin melarang, cuman nggak berani kalau belum ada wahyu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kata perawi dulu tadi ya, sahabat perempuan, qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Rasulullah diam sejenak, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala, innahu qad qala faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah." Sesungguhnya dia telah mengatakan, barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Jadi larang langsung. Jadi setelah kejadian ini langsung Rasulullah dapat wahyu tidak boleh wal Ka'bah, tapi harus warabil Ka'bah. Kemudian kata ulama Yahudi tadi, Qala ya Muhammad ni'mal qaumu antum laula annakum taj'aluna lillahi niddan. Hai Muhammad, kamu adalah kaum terbaik kalau sekiranya kamu tidak menjadikan sekutu untuk Allah. Ada sekutu tandingan untuk Allah. Rasulullah kaget lagi. Subhanallah wa madzaka. Subhanallah, apa itu? Qala taquluna masyaallah wa syi'ta. Yaitu kamu mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, nanti kita ada bab khusus bahas masalah ini. Setelah ini bahas masalah ini. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Qalat fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata perawi hadis ini Rasulullah diam sejenak kemudian Rasulullah mengatakan innahu qad qala sungguh telah dikatakan kepadaku Allah berfirman atau diwahyukan Faman qala masyaallah falyaqul ma'aha masyita Yaitu enggak boleh mengucapkan masyaallah wasyita tapi dirubah masyaallah tumasyita. Jadi kehendak Allah dan kehendakmu enggak boleh. Yang boleh kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jika kita tidak menyamakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas nanti saja, nanti ada bab khusus bahas masalah ini. Ini sering loh ya, Aku pasrah kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini syirik ini. Karena kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Allah dan kamu. Nah, ini syirik ini. Ini syirik juga. Karena menyamakan yang selain Allah dengan Allah. Nanti ada babnya khusus kita bahas. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Kemudian ini juga ada masalah dan ini sering terjadi, kita perlu hati-hati. Amat sangat bahaya. An Buraidah dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu qol beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala inni bari'un minal Islam fa in kana kadziban fa huwa kama qol wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal islami taliman. Ini ya, mari kita dengarkan hadis ini penting. Ini sering terjadi kayak gini dan ini amat sangat bahaya. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah, dalam sumpahnya dia mengatakan, aku berlepas diri dari Islam kalau bohong. Iya, ada apa enggak gini? Ada. Kalau aku bohong aku kafir. Aku mati kafir. Oh, ini bahaya loh. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in bahwa kadziban kol. kamakol. Kalau ternyata dia bohong, dia sama dengan yang telah diucapkan, kafir betulan. Wallah dem, demi Allah, kalau aku bohong aku kafir. Iya. Ternyata dia bohong, berarti dia kafir. Soalnya dia mengatakan kalau aku bohong aku kafir. Dia bohong berarti dia kafir. Kalau dia jujur bagaimana? Kalau dia jujur sekalipun, maka dia tidak akan bisa kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena dia sudah cenderung untuk meremehkan Islam. Gampang mengatakan gitu. Kalau aku bohong, aku keluar dari Islam. Seakan-akan Islam di depan dia itu tidak ada artinya. Kalau dia bohong, dia kafir. Seperti yang diucapkan. Kalau dia jujur, maka tidak akan bisa kembali Islam dalam keadaan selamat. Karena dia goncang akidahnya. Wah ini perlu kita hati-hati. Karena kita masih sering dengar orang mengatakan begini. Dah terjepit, terpojok, sampai mengatakan gitu. Supaya orang yakin. Kalau aku bohong, aku kafir. Supaya orang yakin tujuannya. Kalau kamu bohong betulan, kafir loh kamu. Kalau kamu jujur, tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini setelah itu kita ambil faedahnya. An Thabit bin Abdhahab radhiyallahu taala anhu dari sahabat Thabit bin Abdhahab semoga Allah meridainya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda man halafa bi millati ghairil islami kadiban muta'ammidan Bahwa kama qala Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dan dia berbohong dengan sengaja, maka dia seperti apa yang diucapkan. Kayak tadi ya. Kalau saya bohong, saya mati kafir. Kalau saya bohong, saya Kristen. Iya. Bohong ya Kristen betulan kamu. Masuk Islam lagi harus. Iya. Kemudian waman qatala nafsahu bihadid dan udziba bihi fi jahannam, barang siapa membunuh dirinya dengan pisau, maka dia disiksa dengan pisau itu di neraka jahanam. Ini nanti bab lain ya tentang bunuh diri. Nanti ada bab khusus bahas masalah bunuh diri. Jadi orang yang bunuh diri itu nanti disiksa dengan alat bunuh dirinya itu terus menerus. Kalau orang bunuh dirinya itu misalnya apa namanya menggantung dirinya ya, itu nanti dia gantung terus di akhirat, gantung mati dihidupkan, gantung lagi mati dihidupkan, gantung lagi mati terus seperti itu. Kalau dia bunuh dirinya minum baikon. Nanti dia minum baikon terus, minum baikon mati. Hidup lagi, minum baikon lagi mati, hidup terus gitu, tersiksa terus. Nauzubillah. Bunuh diri. Dan bunuh diri itu tidak gampang. Kemudian Ma'asyurah muslimin jamaah sholat maghrib Rahimahumullah, kita ambil fikih dari bab ini yang pertama-tama sumpah dengan selain Allah adalah syirik amali. Syirik tapi syiriknya tidak sampai syirik akbar. Tidak sampai orang keluar dari Islam. Tapi termasuk dosa besar. Namun demikian bisa menjadi syirik akbar kalau dia benar-benar mengagungkan yang selain Allah itu luar biasa dan Allah di mata dia tidak ada artinya. Contohnya apa? Contohnya yang ada dan sering terjadi. Seseorang ketika dia disumpah dengan selain Allah berani bohong. Wallahi, wallahi, wallahi. Sudah gini aja. Coba kamu sumpah dengan si fulan. Apalah wali fulan yang di Ayo, kamu sumpah dengan dia. Berani tidak kamu bohong? Tidak berani bohong. Berarti di mata dia yang lebih agung siapa? Allah atau si fulan itu? Syirik akbar ini. Karena Allah di mata dia tidak ada nilainya sama sekali. Kalau dengan Allah, bohong berani. Kalau dengan si fulan, tidak berani takut kualat. Memangnya Allah itu siapa dan si fulan itu siapa? Ini syirik akbar. Kalau seperti nyanyian-nyanyian itu demi cintaku padamu. Nah, ini syirik asghar, tapi dosa besar. Kemudian di antara kandungan hadis ini, orang yang terlanjur bersumpah dengan selain Allah ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Kafarohnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdah tiga kali, meludah ke sebelah kiri tiga kali, tapi ludahnya enggak dikeluarkan cuma percikan-percikannya aja Kemudian dia berlindung kepada Allah dari setan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi billat wal 'Uzza." Pada siapa bersumpah dalam sumpahnya dia mengucapkan demi Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah, hendaklah kemudian dia menebusnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in beliau berkata, "Halastu billahi wal 'Izza, aku bersumpah demi Lata dan Uzza." Faqala ashabi kulta hajron. Lalu para sahabatku mengatakan, kamu mengatakan kata-kata yang enggak benar, yang salah. Fa ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan, Ya Rasulullah innal ahda kana qariban wa halaftu billati wal uzza. Ya Rasulullah, saya ini baru masuk Islam. Sehingga saya kurang banyak ngerti masalah agama. Saya bersumpah dengan Lata dan Uzza. Bagaimana ya Rasulullah solusinya? Beliau menjawab, "Qul la ilaha illallah wahda talatan, tsumma tful an yatarika talatan, wa ta'awwad billahi minasy rajim wa la ta'ud." Kalau gitu tebusannya kamu ucapkan la ilaha illallah wahdah tiga kali. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah. Kemudian kamu meludah sebelah kirimu tiga kali. Tapi yang pelat mempertikannya aja. Kemudian kamu berlindung kepada Allah, a'udzubillahi rajim dan jangan diulangi lagi tebusannya. Kemudian ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib Kemudian Bersumpah dengan sifat Allah boleh. Karena sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah. Demi keperkasaan Allah, demi kemuliaan Allah, itu tidak apa-apa, boleh. Kemudian bersumpah dengan selain Allah jujur dan bersumpah dengan nama Allah bohong. Lebih Abdul mana? Bersumpah dengan selain Allah tapi jujur bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Yang afdol tidak ada ya, sama-sama jeleknya. Cuman yang lebih jelek itu adalah bersumpah dengan selain Allah, walaupun jujur tapi dengan selain Allah dia syirik. Dengan nama Allah dia bohong, dosa besar. Karena dia meremehkan nama Allah. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sahiqan. Sekiranya aku sumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu lebih aku sukai daripada sumpah dengan selain Allah walaupun jujur. Ini bukan motivasi ya. Cuman apa namanya? jelek-jelekan itu loh, yang jeleknya mana. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat Maghrib rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini pula Orang yang bersumpah dengan selain Allah harus jujur. Dan kalau ada orang bersumpah kepada kita dengan membawa nama Allah, kita harus percaya. Tapi ini perlu rincian lagi. Dan ini ada hadisnya. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abu Hurairah ya. Rasulullah cerita tentang Nabi Isa. Ra'a Isa bin Maryam rajulan yasrik Nabi Isa putra Maryam melihat seseorang mencuri. Faqala lahu asarabta asarikta. Lalu Nabi Isa mengatakan, "Kamu mencuri ya?" Lalu orang itu mengatakan, "Kalla wallahi allazi la ilaha illahu." Sekali-kali tidak demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan hak kecuali Dia. Bilang gitu orangnya. Lalu kata Nabi Isa, "Amantu billah wa kadzabtu aini." Aku percaya kepada Allah, iman kepada Allah dan aku mendustakan mataku sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim loh. Cuman hadis ini jangan dipraktekkan serta merta karena sekarang orang berani berbohong. Kita lihat orang mencuri, mencuri kelihatan di depan kita, saksinya banyak. Kamu mencuri ya? Allah hinda. Ya sudah kalau gitu selesai. Wah, ya enak kalau gini. Ini pencuri paling senang dengar hadis ini. Bikin dalih. Ini maksudnya. Maksudnya hadis ini jangan ditelan begitu saja, bahaya. Maksudnya hadis ini orang yang kira-kira dia tidak mungkin membawa nama Allah dan bohong. Jadi orang yang seperti dia itu tidak mungkin membawa nama Allah dan bohong. Kayak ceritanya Nabi Isa ini, walaupun Nabi Isa melihat, tapi Nabi Isa yakin orang ini tidak mungkin bohong. Dia bawa nama Allah maka Nabi Isa menuduh matanya sendiri, mungkin saya salah lihat. Mungkin saya salah lihat, mungkin orang lain tapi karena cepatnya kelihatannya kayak kamu. Tapi kalau sudah pasti jelas ya, walaupun sumpah seratus ribu kali, pegang aja hukum tetap. Tidak ada faedahnya. Nah ini yang jadi masalah orang yang megang di ini ditelan begitu saja. Kacau. Kemudian ma'asra muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Bagaimana di Al-Quran itu kan banyak sumpah dengan selain Allah. Wasyamsi wa demi matahari wal fajri. Ya, apa itu gimana? Maka jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama itu ada sesuatu yang dihapus. Wasyamsi maksudnya adalah warabbis syamsi demi Tuhannya matahari. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu khusus Allah. Kalau Allah sumpah dengan makhluknya, boleh itu khusus Allah saja. Adapun kita makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kemudian bagaimana pula di hadis-hadis yang lainnya Rasulullah kadang bersumpah dengan bapaknya. Aflaha wa abihi in Demi ayahnya, kalau dia jujur dia benar. Bagaimana ini? Sumpah dengan bapak. Kemudian juga Rasulullah, amma wa abika latunabbi anna Adapun demi bapakmu, ini bagaimana terus? Katanya tidak boleh dengan selain Allah. Maka jawabannya hadis ini banyak ya. Jawabannya banyak sekali. Inti daripada jawaban-jawaban itu adalah bahwa semua ini terjadi sebelum turunnya larangan. Jadi sebelum ada larangan itu. Setelah ada larangan, tidak boleh. Karena ini di kalangan orang Arab sudah biasa. Niatnya bukan sumpah biasa, demi ayahmu, demi ayahku biasa. Demi biasa. Jadi niatnya bukan sumpah. Tapi setelah dilarang ini ya baru berfungsi larangan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi memang sekarang ini banyak ya menyebar sumpah-sumpah dengan selain Allah. Tadi telah dicontohkan beberapa demi Allah, demi Rasulullah. Ini banyak bahkan baru-baru ini saya juga mendengar informasi seperti itu. Kemudian juga wan nabi demi nabi. Kemudian juga dalam nyanyian-nyanyian demi cintaku padamu, demi hidupku, demi hidupmu dan macam-macam itu adalah dilarang karena berarti kita mengagungkan yang selain Allah. Sumpah dengan selain Allah berarti kita mengagungkan selain Allah dan itu mencacat tauhid kita. Iya. Kemudian setelah itu ada bab lagi tentang ucapan masya Allah wasyita. Tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Jam berapa? ini? Jam 7 ya. Ya sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna na'udzubika an nushrika bika wa nahnu na'lam. Na nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسرى المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك